Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini bersama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini di rumahnya Allah untuk berzikir, berdoa, melaksanakan sembahyang yang mana perkumpulan kita ini juga adalah untuk mengenang salah seorang keturunan dan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana beliau adalah seorang pribadi yang memiliki jasa yang amat besar bagi segenap umat Islam di seluruh penjuru dunia yakni beliau adalah al-imam al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad yang pada tahun ini merupakan haul beliau yang ke-300 tiga abad sejak wafatnya pribadi manusia yang mulia tersebut seorang ulama besar pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al Habib Abdullah bin Alul Haddad beliau demikian spesial demikian istimewa demikian mulia mengapa karena tidak lain dan tidak bukan, tidak lain dan tidak bukan, beliau meneladani, mengikuti jalan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya. Dan beliau mengemban dakwah Nabi Muhammad, berkhidmah untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga ulama mengatakan bahwasanya Al-Imamul Haddad da'a Allah. bilfam walgalam walgadam beliau berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan beliau dengan karangan tulisan beliau dan dengan langkah kaki beliau radhiyallahu anhu arullah sehingga usaha beliau tersebut disebutkan oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habshi ketika beliau bersama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas datuk daripada guru kita Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan al attas saat keduanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi berziarah ke kota Tarim ke Zambal berziarah ke makam para wali-wali keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimakamkan di sana. Maka mereka berziarah, Al Habib Ali mengatakan kita akan memulai ziarah kita dari makam Al Imam Abdullah bin Alawi Al Haddad. Maka ketika tiba di sana, ketika berziarah, disitulah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan suatu syair yang diungkapkan sebagai irtijalan. Beliau menyatakan bil fathi wal irshadi wal imdadi thabatat gawa'idu syekhina al-haddadi mustajmi'u sir alladhi ittasafat bihi aslafuhu wa khalifatul ajdadi huwa gudwatun lil muhtadin wa ka'batun lil qasidin wa mafkharun lil wadi abdat nasaihuhu uluman talama rad'at abidal ghayyi wal ifsadi hingga beliau menyatakan wassaliku wassalikuna tariqata ba'dahu mustasbihuna binurihil waggadi beliau demikian memberikan manfaat yang amat luas kepada segenap hamba-hamba Allah segenap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia hingga disebutkan bahwasanya setiap orang yang ingin menempuh jalan untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala sair ilallah semuanya itu mau tidak mau disadari atau tanpa disadari mendapatkan manfaat ilmu dan bimbingan serta petunjuk daripada kitab-kitab ataupun ucapan ataupun daripada karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardah hingga dikenal di masa hidup beliau dikarenakan keikhlasan dan ketulusan niat beliau ratib yang beliau susun dari Quran dan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kumpulkan menjadi zikir ratib tersebut dibaca di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi di masa hidupnya beliau dan beliau mengubah suatu syair pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syair tersebut diukir di dalam hujrah nabawiyah di dalam ruangan yang di dalamnya situ terdapat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu sisi dinding ruangan tersebut diukir syair Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang isinya pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bait syair ke-16 daripada gubahan beliau diletakkan di luar dengan tulisan yang besar sehingga nampak hingga zaman sekarang ini dan diukir di dinding ditulis dengan tinta emas dilapis dengan emas Tertulis di situ nabiyyun azimun khulquhu khulqul ladzi lahu azzama rahman fi sayyidil kutubi. Hingga saat ini masih ada tulisannya dan dibaca. Beliau adalah seorang nabi yang agung, yang luhur, akhlak dan pribadi beliau yang mana Allah taala memuji keagungan pribadi dan akhlak Rasulullah di dalam Al-Qur'an sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian besar pengaruh beliau sehingga semuanya ini pengaruh beliau sampai ke Afrika, sampai ke Asia, sampai ke Nusantara ini. Baik di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di seluruh penjuru dunia dikenal daripada kitab-kitab beliau, daripada zikir yang beliau susun, daripada kalam dan ucapan beliau radhiyallahu anhu wa Dan beliau adalah seorang pribadi yang penuh tawadhu, yang penuh kerendahan hati, yang penuh takut kepada Allah Ta'ala serta ikhlas dan ketulusan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh sehingga beliau mengatakan aku pernah satu kali berkali-kali beliau berziarah kepada para aulia wassalihin dan para ulama-ulama beliau mengatakan aku datang pergi ke Huraidah berziarah berkunjung kepada seorang wali besar ulama besar yang hidup di zaman tersebut Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abtas Yang saat itu usianya sudah lanjut Wal-Imam Al-Haddad masih muda Maka tatkala Beliau berziarah kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abtas Al-Habib Umar bin Abdurrahman sangat gembira Dengan kedatangan Imam Al-Haddad Wal-Habib Abdullah Al-Haddad meminta ijazah Serta meminta ilbas Kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abtas Wal-Habib Umar dengan tawaduknya beliau Beliau menolak kecuali apabila Al-Habib Abdullah Al-Haddad memberikan sesuatu yang sama kepada beliau. Dan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau saat itu memandang bahwa Al-Habib Umar ini adalah sebagai orang yang lebih tua dan merupakan guru beliau, maka Beliau menolak tetapi karena paksaan daripada Al-Habib Umar Beliau melakukan hal tersebut agar Al-Habib Umar mau memberikan ijazah kepada beliau Maka setelah dalam pertemuan yang demikian mulia agung tersebut Ketika berpisah Apa ucapan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Dan apa ucapan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan Ra'aitu tawadhu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Fa'as'alullah an yukrimani bitawadu'ih. Aku melihat demikian agung, demikian luhur akhlak dan tawadhu yang dimiliki oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, maka aku meminta kepada Allah agar Allah taala mengkaruniakan kepada aku sifat tawadhu seperti yang dimiliki oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Disebutkan di dalam ya Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan wa Abil Husain Umar Al-Attas man gadzara min ahli al yagini bimawdi'i imam Abdul Hussein Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas dia tergolong seorang yang memiliki keyakinan yang amat kuat dan sesungguhnya beliau memiliki tawadhu yang amat luar biasa. Wal Habib Umar setelah ziarahnya Imamul Haddad beliau mengatakan بأذن الحبيب عمر بن عبد al العطاس beliau melihat pribadi Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad dan beliau menyatakan suatu kalimat. Beliau menyatakan Tarim turabbi. Kota Tarim, kota asal daripada Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad di situ adalah kota yang telah sukses di dalam mendidik orang-orang yang ada di dalamnya. Bukan kotanya, tetapi karena keberadaan para ulama yang mendidik orang-orang yang ada di sana sehingga menjadi salah satu kota yang sejak zaman dahulu dituju dituju untuk menimba ilmu disebutkan bahwasanya tarbiyah tersebut adalah satu hal yang amat penting hingga ulama menyatakan laula murabbi ma araftu rabbi kalau bukan jasa para pendidik, orang-orang yang mendidik saya, membina akhlak dan pribadi serta keilmuan, maka niscaya aku tidak dapat mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jasa mereka yang mengenalkan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu taala ta'zamatuh. Dan saudara-saudara sekalian, tarbiyah inilah, didikan inilah yang telah banyak hilang di antara kaum muslimin. Dahulu Para ulama-ulama yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu, mereka itu tidak lepas daripada tiga hal. Tidak lepas dari untuk selalu melazimkan kitab ilmu dan juga melazimkan mihrab sebagai ciri selalu melazimkan banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang ketiga selalu melazimkan adab dikatakan bahwasanya seandainya turunlah Generasi berikutnya seandainya mereka lalai dalam kitab, dalam keilmuan, tetap mereka memiliki perhatian di dalam mihrab dan adab, yakni dalam beribadat dan dalam akhlak, sopan santun serta adab. Seandainya mereka lalai urusan ibadat pas-pasan, tidak terlalu banyak, maka mereka tidak akan melalaikan hal yang terakhir, yakni adab, sikap akhlak dan sopan santun tersebut adab yang demikian penting tersebut. Akan tetapi berlalu waktu manusia meninggalkan daripada kitab, tidak peduli akan ilmu, tidak peduli akan mihrab, akan ibadat dan tidak peduli akan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sesungguhnya para aulia salihin mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersama mereka mencintai mereka dan di dalam Al-Qur'an berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari para nabi-nabi, para anbiya, para rasul dan juga para aulia yang demikian banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga para kaum salihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk bersama mereka, mencari kebersamaan dengan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama kaum sadigin orang-orang yang memiliki kesungguhan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bersama mereka, untuk mencintai mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bercerita di hadapan para sahabat-sahabatnya tentang pribadi Uwais Al-Garni. Uwais Al-Garni tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sahabat yang mengenal Uwais Al-Garni tatkala Rasulullah bercerita. Tetapi Rasul Shallallahu alaihi wasallam menceritakan ciri-ciri dan pribadi Uwais Al-Garani seorang tabi'in bahkan afdalu tabi'in tabi'in yang paling afdal diceritakan kemuliaannya oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Talib Rasul berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali Ya Umar Ya Ali Iza lagi tumah fas'alahu an yastaghfira lakuma yaghfirallahu lakuma wahai Umar wahai Ali pesan Rasulullah seandainya kalian berdua berjumpa dengan Uwais Al-Garni sampaikan salam saya sampaikan salam dari saya kata Rasulullah dan mintalah kepada Uwais Al-Garni untuk memohon istighfar, memohon ampunan Allah untuk kalian minta doa kepada Uwais Al-Garni, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kalian. Ulama mengatakan, ini lihat adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tidak diragukan. Sayyidina Umar bin Ibn khattab Sayyidina Ali bin Abi Thalib Lebih afdal daripada Uwais Al-Garni. Mereka sahabat Rasulullah. Mereka mendampingi Rasul saw Alaihi Wasallam dalam perjuangan, dalam dakwah beliau sallallahu alaihi wa wasallam. Tetapi Rasul mengajarkan bagaimana kedua imam besar, kedua khalifah yang mulia ini untuk datang kepada orang saleh, mencari orang saleh, memohon doa. Walaupun Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali lebih mulia. Diajarkan oleh Rasulullah dan Rasul memberi contoh yang lain. Ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab meminta izin kepada Rasulullah untuk pergi haji. Nabi telah sukses mendidik sahabat di dalam melaksanakan adab. Mau pergi haji, pergi haji rukun Islam. Tetapi walaupun ini suatu kewajiban rukun Islam, Sayyidina Umar tidak main jalan pergi haji begitu saja, minta izin, pamit kepada Rasulullah. Padahal suatu kewajiban, tetapi beliau minta izin, adab kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya izin mau pergi haji. Nabi Muhammad menjawab apa? la tansani min du'aika ya ukhayya wahai saudaraku kata Rasulullah jangan engkau lupakan aku untuk engkau mendoakan aku di tempat yang mulia tersebut Rasulullah minta doa kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab tawadu yang demikian mulia, akhlak yang demikian luhur dan Rasul mendidik sahabat-sahabatnya, mendidik keluarganya, mendidik umat untuk adab dan akhlak yang semacam ini. Kemudian berlalu tahun demi tahun hingga Sayyidina Umar Ibn Khattab tidak lupa belasan tahun setelah kenangannya akan ucapan Rasulullah untuk mencari Uwais Al-Gharni beliau dalam pencarian hingga di dalam suatu musim haji beliau ketika manusia sedang tawaf di Ka'bah dia berdiri di tempat pusingan tawaf kemudian beliau menghentikan mataf stop semuanya Beliau bertanya, siapa di antara kalian yang berasal dari Yaman? Belang menunjuk, ada sekelompok manusia, kami berasal dari Yaman. Ini semua mereka terheran-heran. Mereka sedang tawaf dihentikan oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ada apa? Ada hal penting apa? Sayyidina Umar bilang, duduk dulu, saya mau tanya. Semuanya siapa yang berasal dari Yaman? Bilang kami. Yang semuanya duduk kecuali yang berasal dari suku Murad. Bilang kami. Aku mau tanya, siapa yang berasal dari Garen? Bilang, ada dua orang. Nah saya mau tanya, kenalkah engkau dengan Uwais Al-Gharni? Kata Sayyidina Umar, Uwais Al-Gharni, Uwais, dia ada sama saya. Tapi ada apa engkau mencari Uwais Al-Gharni? Dia di kampung kami dianggap tidak waras, gila. Orang yang tidak mengenal orang-orang mulia, begini anggapan mereka, dia tidak tahu. Dia menganggap Uwais Al-Gharni itu tidak harus dia gila di kampung kami tidak ada orang yang peduli dengan dia bilang yang fikirannya tidak sehat engkau bukan dia engkau tidak kenal dia engkau tidak tahu dia yang fikirannya tidak sehat adalah engkau bukan dia di mana dia dibilang dia sedang mengembalakan kambing di sana di luar kota Mekah Sayyidina Umar berada di Ka'bah di tengah-tengah tawaf di depan Ka'bah depan rumahnya Allah dia keluar, dia cari Uwais al gharni Ka'bah tempat yang mulia, demikian agung, tapi beliau pergi keluar mencari Uwais al gharni Apa Sayyidina Umar tidak mengetahui syariat Nabi Muhammad? Rasul mendidik beliau untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jalan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali pergi ke pinggiran kota Mekah di tempat yang diisyaratkan, di situ dia lihat ada satu orang sedang sembahyang. Dia gembalakan kambing, kambingnya berkeliaran di sekelilingnya begitu saja dan dia sembahyang. Itu kambing tidak ada yang lari, tidak ada yang hilang. Maka Sayyidina Umar, Sayyidina Ali mendekat. Ini orang sembahyangnya panjang, Sayyidina Umar memberikan salam kepada orang tersebut sehingga Sayyidina Uwais yang sedang sembahyang mempersingkat sembahyangnya. Setelah memberi salam, selesai selepas sembahyang menjawab salam daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Uwais dalam keadaan duduk. Sayyidina Umar bertanya, "Siapa engkau?" Maka dijawab, "Aku adalah seorang hamba Allah." Yang aku tanya, "Siapa namamu yang diberikan ibumu untuk engkau?" Dijawab oleh Uwais al bahwa saya namaku Uwais. Maka Sayyidina Ali memperkenalkan, "Wahai Uwais, kami datang kemari untuk menyampaikan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas engkau. Maka Wes Al-Qarni bertanya, "Ala Rasulullah Siapa gerangan kalian berdua?" Maka Sayyidina Ali bilang, adapun ini adalah Amirul Mu'minin, Umar ibn Khattab. Adapun saya adalah sepupu Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Uwais serentak langsung berdiri menghormati kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan beliau mengatakan jazakumullah khairan anil Islam wal muslimin Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan sebaik-baiknya kepada kalian atas jasa yang kalian berikan untuk Islam dan Muslimin. Kata Uwais Al-Garni. Hingga dalam dialog yang demikian mulia tersebut, Sayyidina Umar meminta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Garni, seorang tabi'in dan didoakan oleh Sayyidina Uwais Al-Garni. Wah, pertemuan yang demikian agung, pertemuan yang demikian mulia. Pelajaran yang kita petik di sini bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah taala untuk bersama kaum sadigin. Apabila pribadi yang semulia Sayyidina Umar, Sayyidina Ali diperintahkan untuk mencari kaum solihin bagaimana pribadi yang semacam kita ini yang amalan kita sedikit ibadat kita sedikit ilmu kita sedikit, tagwa kita sedikit, maka kita lebih harus lagi untuk menjadi orang yang bersama mereka, yang mencintai mereka, yang mengikuti jalan mereka dengan sebenar-benarnya. Allah Ta'ala menyebutkan tentang mereka, Ula'ika gaumun gadhadallah. Itu mereka para aulia wassalihin. Mereka adalah para kaum yang telah diberikan hidayat oleh Allah fabihudahum. Dengan hidayat mereka apa? ikuti ambil hidayat mereka contoh hidayat mereka hidayat mereka fabi hudahum kata Allah dengan hidayat mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia-manusia yang mulia sebagai ciri sebagai tanda sebagai address alamat bagi jalan yang benar ini mau tahu jalan yang benar cari addressnya tepat atau tidak. Dari mana kita tahu addressnya? Dengan keberadaan aulia wasolihin, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa mengajarkan kita dalam suratul Fatihah yang kita baca setiap hari, hari-hari kita baca ketika kita sembahyang dalam setiap rakaat Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan ihdinas siratal mustaqim beri kami, bimbing kami menuju jalan yang lurus bukan sekedar jalan yang lurus, jalan istigama Apa itu jalan yang istigama? diberikan alamatnya, addressnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratul ladzina an'amta alaihim. Ini addressnya Jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was Dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi umat dengan beragam nikmat dan karunia kenikmatan surga dan di antara motivasi Allah taala untuk membuat umat makin semangat taat kepada Allah taala Allah taala menyatakan wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya bersama diberikan kebersamaan bersama siapa? Bersama orang-orang yang mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah taala, para nabi-nabi, wasiddiqin, para aulia, wasyuhada'i, wassalihin. Dijadikan kebersamaan ini sebagai pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan ini sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh nikmat yang amat besar yang Allah taala berikan kepada kita manakala Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebersamaan tersebut di dunia kebersamaan dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apabila kita tidak menemukan pribadi-pribadi tersebut dan di umat ini umat Nabi Muhammad alhamdulillah senantiasa makmur dengan pribadi-pribadi yang mulia yang dipuji oleh Rasulullah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah seperti Al Imamul Haddad ini 300 tahun sejak wafat beliau. Siapa di antara keluarga kita 300 tahun yang lalu dia wafat terus kita masih sebut sampai sekarang. Bahkan setahun dua tahun sudah kita lupakan. Berapa banyak seorang anak ayahnya meninggal dunia setahun sudah tidak mengirimkan fatihah, tidak mendoakan daripada orang tuanya tersebut. Tetapi seperti pribadi Al-Imam Al-Haddad ini 300 tahun. Berapa juta manusia yang mengenal, yang mencintai, yang membaca ratib beliau, mendoakan, mengirimkan fatihah untuk beliau di seluruh masjid-masjid. radhiyallahu anhu wa Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam pribadi yang mulia tersebut. Seandainya kita tidak mendapatkan daripada orang-orang yang mulia tersebut, maka paling tidak kitab mereka ilmu mereka, kenangan mereka. Imamul Haddad beliau bilang, "Idza fatani gurbul ahibbati wal liga fa fi dzikrihim unsun wahsyati khatiri." Apabila aku tidak berhasil untuk memperoleh kebersamaan dengan manusia-manusia mulia, maka paling tidak aku bisa mendapatkan kenangan mereka, sebutan mereka, cerita tentang mereka, cerita tentang mereka tentang aulia Allah salihin, paling tidak itu dapat mengobati rasa rinduku kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim beliau bilang, "Karir li sam'i dzikrahum wa hadithahum, ta'mal ma'i bihayatihim ihsana." Ulang selalu di telingaku tentang sebutan mereka para aulia waswalihin Ulang selalu di telingaku tentang ucapan mereka, tentang ilmu mereka, tentang kalam mereka. Maka engkau dan aku bersama-sama kita beramal, bersikap, meraih kedudukan ihsan di sisi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran berapa banyak kenangan-kenangan para nabiyin, para sedigin para syuhada, para solihin disebutkan di dalam Al-Quran. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna fi gasosihim ibratun liulil albab. Kisah-kisah mereka, kenangan mereka, sebutan mereka ini adalah ibrah, pelajaran untuk ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang punya akal fikiran. Orang yang punya akal fikiran, dia dapat memetik hikmahnya. Kalau dia mengatakan nggak ada yang dapat saya petik, nah berarti dia tidak punya akal fikiran. Allah Taala menyatakan yang boleh mengambil akal fikiran, eh, yang boleh mengambil daripada hikmah dan pelajaran hanya orang-orang yang memiliki akal fikiran tersebut. Di dalam Al-Qur'an para nabi-nabi disebutkan, para wali-wali seperti Ashabul Kahfi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam binti Imran diceritakan kisahnya dan beliau bukan nabi, bukan rasul, nggak ada nabi perempuan. Tapi seorang wanita salihah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya dan kebaikannya termasuk Asia imra'at Firaun diceritakan oleh Allah jalla jalaluhu wa taala azamatuh karena itu cerita-cerita yang kita dengar biografi yang kita baca pengenalan kita terhadap para wali-wali dan para kaum salihin ini hendaknya memotivasi kita untuk dapat mencontoh dan meneladani mereka mencontoh dan meneladani mereka kita hadir di sini jangan kita pulang, tidak ada yang bisa kita contoh. Kitabnya Imamul Haddad, ilmunya, akhlaknya, semuanya kita tinggalkan, tidak kita pedulikan. Hakada. Sehingga pernah satu kali Imamul Haddad itu mendengar seseorang memuji daripada kakekku begini, ayahku begini, leluhurku begini, tetapi dia tidak berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditempuh oleh para datuk-datuknya, orang-orang yang mulia yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imamul Haddad bertanya, "Siapa mereka ini orang-orang yang kau sebutkan?" Bilang mereka adalah datukku, ayahku, datukku. Oh begitu. Dan kau siapa? Aku adalah anak mereka dan cucu mereka. Imamul Haddad mengatakan, "Kun mithlahum." Jadilah engkau seperti mereka. Wa illa fa anta surah fanta jubah, wa imamah wa surah la syai' fi magsurah. Jadilah engkau seperti mereka. Kalau engkau tidak menjadi seperti mereka, maka engkau hanya sorban, hanya baju, oh, jubah, kemudian hanya fisik saja, hanya luarnya saja, tetapi dalamnya kosong bagaikan tong kosong. Jadilah seperti mereka kalau tidak engkau hanya kosong begitu saja. Hakada. Akan tetapi sekarang ini jangankan dulu mereka menghimbau pakaiannya, dan juga isinya. Berlalu zaman, pakaiannya yang tersisa, isinya tidak ada. Berlalu zaman, pakaian dan isi udah nggak ada lagi, dilupakan oleh orang banyak. Hakada. Karena itu saudara-saudara sekalian, ulaika gaumun qad hadallahu faqtadi bihim wastagim walzam wala tatalaffati. Ikuti mereka. Datang ke bumi Nusantara ini membawa damai, membawa rahmat, membawa kasih sayang, tidak membuat perpecahan, tidak menimbulkan dengki, kebencian antara sesama orang. Apabila mereka masuk ke suatu tempat di mana di situ manusia berselisih, dengan masuknya dia, mereka langsung orang yang berselisih menjadi damai, menjadi akur, menjadi berbaikan satu sama lain. Dan inilah yang mereka bawa. Gaumun kiram sajaya aina manazalu Yabgal makanu ala atharihim atira. Mereka kaum yang mulia dimanapun mereka tinggal, itu tempat yang pernah mereka pijak menjadi harum dengan keberadaan mereka. Kita lihat di Malaysia sini berapa banyak para pengikut Imam Al-Haddad, keturunan beliau dan juga para murid-murid dan keturunan dan keturunan daripada murid-murid beliau yang menyebar di seluruh penjuru Nusantara ini bil khusus dan di seluruh penjuru dunia dan nampak manfaat dan pengaruhnya ini sehingga dalam sesaat mereka datang membawa Islam ke bumi Nusantara ini tidak dengan pedang tidak dengan kekerasan akan tetapi dengan akhlakul karimah dengan keluhuran budi dengan rahmat dan kasih sayang sehingga setiap orang yang duduk bersama mereka tertarik Tiap orang yang mau mengenal Islam, dikatakan mau mengenal Islam, lihat pribadi saya. Saya mewakili Islam, mencerminkan keislaman, mencerminkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga orang menyaksikan Islam di depan mata mereka. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang ada di zaman sekarang. Apabila kita mau tanya kepada mereka tentang Islam, oh ada Islam, mau tahu Islam di mana? Ada di kitab, Buka Al-Quran, buka kitab, ada di situ Islam. Mau cari dalam pribadi dia, tidak ditemukan nilai-nilai keislaman tersebut. Na'udzubillahi min dhalik. Karena itu saudara-saudara sekalian, marilah kita menempuh jalan-jalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah kebersamaan bersama mereka bersama amalan mereka, bersama ilmu mereka, bersama ketaguan mereka, bersama niat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayatnya kepada kita sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memberikan karunia terhadap mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah taala, Allah taala berikan karunia yang besar kepada kita sekalian. Dan Allah taala menjadikan kita orang yang cinta kepada mereka, yang mengikuti jalan mereka dan diwafatkan kita di dalam tarigah mereka, dalam jalan mereka. Amin ya rabbal alamin. Allah ij'al jamana hadza jam'an marhuma tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa minna wa ma'ana syadiyan wa mahruma dan kita doakan para guru-guru kita para ulama para orang tua kita para habaib dan juga segenap panitia pelaksana daripada rangkaian haul al-imam Abdullah bin Ali haddad yayasan yayasan hawi al-khairat khusus akhina Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Isa dan segenap para ulama yang ada di sini Al-Habib Isa Al-Habib Hasan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, diberikan keberkahan dan Allah taala berikan manfaat kepada kita sekalian dengan berkat eh, dengan berkat para aulia wa salihin dengan berkat majlis yang mulia ini.